بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد لازلنا بارك الله فيكم في درسنا في حديث كتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa wa ala alihi sahbihi wa sallam wa ba'd Setelah beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa kita masih senantiasa dan akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Siyam dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahmatullah alaihi ووقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الوعيد الشديد والتحذير الأكيد لمن وقع في شهادة الزور وقول الزور وكان صائما dan adalah kita kemarin telah berhenti dan membaca hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang ancaman keras bagi mereka yang berpuasa akan tetapi tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, mengamalkannya dan tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah. فإن قال قائل أو سأل سائل ما حكم صيام من شهد شهادة زور أو قال قول زور أو قال أو عمل بالجهل jika ada yang bertanya apa hukum puasa mereka yang melakukan persaksian palsu atau ucapan-ucapan dusta, demikian pula melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah? فالجواب هو آثم إثما عظيما أما من حيث الصوم فصومه صحيح لكنه ناقص الأجر maka jawabannya kata beliau bahwasanya dia telah melakukan salah satu di antara bentuk dosa-dosa besar. Adapun dari sisi hukum, bahwasanya puasanya sahih, akan tetapi pahala puasanya akan berkurang. وتجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإقلاع عن هذا سواء كان في أثناء الصوم أو في غيره dan wajib bagi orang tersebut untuk bertaubat dan segera berhenti dari perbuatan tersebut Sama saja dia sementara berpuasa atau tidak berpuasa. الحديث الخامس عشر قال وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه متفق عليه واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان Hadis yang ke-15 dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mencium yaitu mencium istrinya dan beliau dalam keadaan berpuasa dan beliau juga biasa bersentuh-sentuhan menyentuh kulitnya istrinya dalam keadaan beliau berpuasa akan tetapi adalah beliau orang yang paling sanggup menahan syahwatnya di antara kalian hadis ini muttafaqun alaihi dan lapat hadis ini adalah lapat hadisnya Muslim dan ada tambahan dalam riwayat tersebut bahwasanya beliau melakukannya hal tersebut pada bulan Ramadan بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما لا يجوز للصائم فعله كالوصال وأيضا شهادة الزور والجهل انتقل إلى ما يجوز للصائم فعله وما لا يفسد صوم الصائم Setelah beliau menyebutkan beberapa hal pada pembahasan yang lalu, hal-hal yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang berpuasa, seperti melakukan puasa wisal, puasa yang bersambung, nyam beberapa hari tanpa ada buka, tanpa ada makan dan minum. Juga seperti enam mengucapkan ucapan dusta, persaksian-persaksian palsu, demikian pula melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Beliau setelah pembahasan tersebut, beliau berpindah menyebutkan dan membahas hal-hal yang diperbolehkan bagi mereka yang berpuasa. وفي هذا الحديث تحكي لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام التي لا يطلع عليها غير أهله وزوجاته Dan dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan mengisahkan tentang apa-apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentunya perbuatan tersebut ya kebanyakan manusia tidak mengetahuinya kecuali yang mengetahuinya adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti istri-istri beliau. فتحكي أم المؤمنين وتحدث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أنه ربما إذا كان صائما قبل بعض زوجاته فقبلها وربما أيضا باشر بعض زوجاته وهو صائم فباشرها Dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan menghikayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mencium istri-istrinya demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa menyentuh kulit-kulit istrinya dan beliau dalam keadaan berpuasa. والمباشرة معناها ملامسة البشرة للبشرة فالمراد بذلك ما يكون بين الزوجين من اللمس والضم ونحوه وليس المراد بها الجماع Dan yang dimaksud dengan al-mubasyarah dalam hadis ini adalah bersentuhnya antara satu kulit dengan kulit yang lainnya, naam berupa menyentuh, demikian pula saling ya berpelukan dan bukan yang dimaksud dengan al-mubasyarah dalam hadis ini adalah jima melakukan hubungan suami istri. ولكنها تحكي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان أملك الناس لإربه أي كان مالكا نفسه عند الشهوة قادرا على حبسها Dan adalah Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan dalam hadis tersebut, hadis yang baru saja kita baca, bahwasanya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling sanggup menahan dirinya, menguasai dirinya ketika melakukan hal-hal tersebut. فدل هذا الحديث على أمور منها أنه يجوز للصائم أن يقبل زوجته وأنه يجوز للصائم أيضا أن يباشر زوجته بلمس وضم ونحوه إذا كان يأمن على نفسه الوقوع في الجماع Maka hadis ini menunjukkan beberapa hal yang boleh dilakukan bagi orang yang sedang berpuasa, yaitu berupa uh, naam uh, at-takbil mencium istri, demikian pula al-mubasyarah berupa menyentuh kulitnya, baik berupa naam uh, naam uh, ciuman atau berupa pelukan jika orang tersebut sanggup untuk menguasai dirinya dan tidak akan melakukan yang namanya hubungan jima. أما من كان لا يملك إربه ويخاف على نفسه من الوقوع في الجماع فعندئذ ينبغي له أن يبتعد عن هذا الأمر خشية أن يقع في الجماع فيفسد صومه ويبطل صيامه Adapun orang-orang yang khawatir terhadap dirinya, dia tidak akan sanggup menguasai dirinya, tidak akan sanggup menguasai syahwatnya, maka hendaknya orang tersebut menjauhi perbuatan-perbuatan tadi karena khawatir nantinya dia akan melakukan naam hubungan ya intim tersebut berupa jima. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد كما سيأتي معنا في بعض الأحاديث أيضا فضل زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبركتهن Juga dalam hadis ini menunjukkan akan keutamaan-keutamaan ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga Naam, keberkahan-keberkahan yang ada pada mereka. حيث نقلنا للأمة الإسلامية وللمسلمين أحوال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التي تكون في بيته مما يجوز نقله حتى تتعلم الأمة هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام Kemudian beliau menjelaskan bahwa maksud dari keberkahan tersebut berupa penukilan ilmu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya di rumahnya di mana kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kemudian oleh ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna ajma'in menukil kepada umat hal-hal yang diperbolehkan dan tentunya ini adalah ilmu dan inilah yang menunjukkan bagian dari keberkahan tersebut. Wallahu a'lam. وهكذا يتجلى لنا فضل الله عز وجل وكرمه على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في زواجه لأكثر من أربع وذلك كي ترى زوجاته أحوال رسول الله عليه الصلاة والسلام فينقلن للأمة أحوال محمد عليه الصلاة والسلام وأيضا هديه Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan berupa hikmah yaitu kekhususan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam bolehnya menikah lebih daripada empat istri. Ya ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di antara hikmah tersebut adalah agar mereka para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menukil kepada umat hal-hal yang diperbolehkan bagi umat ini. ولذلك يستحب للعالم ولمن كان له أيضا علم وفقه أن تكون له أكثر من زوجة مثنى وثلاثة ورباع حتى يأخذن عنه من العلم وينقلن للأمة ذلك العلم Oleh karena itulah dianjurkan bagi seorang alim yang memiliki ilmu, memiliki fikhi agar mereka menikahi wanita-wanita dua tiga atau sampai empat agar mereka istri-istri si alim tersebut atau si pakih tersebut dapat menukilkan ilmunya si alim, menyebarkan ilmunya ke tengah-tengah umat. وهنا مسألة داخل هذه المسألة قبل أن ننتقل إلى الأحاديث التي بعد هذا الحديث Dan di sini ada masalah yang akan disebutkan dalam pembahasan ini sebelum kita pindah membaca ke hadis berikutnya. هذه المسألة فيما يتعلق بالتقبيل والمباشرة فلها ثلاثة أحوال yaitu masalah tentang masalah at-takbil mencium dan bersentuh-sentuhan dengan istri beliau berkata ini memiliki tiga keadaan الصائم إذا قبل وباشر بدون إنزال مني ولا مذي فصومه صحيح بالإجماع Keadaan yang pertama, bahwasanya orang yang berpuasa ketika dia mencium istrinya dan saling bersentuh-sentuhan tanpa adanya keluarnya sperma, mani, juga tidak adanya madhi, maka telah dinukil ijma bahwasanya puasanya sahih. الحالة الثانية الصائم إذا باشر وقبل زوجته ثم أمنى خرج ذلك الماء الذي يكون بتدفق فعندئذ ذهب جمهور أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم إلى أن صومه فاسد باطل Keadaan yang kedua, jika seorang yang sedang berpuasa di siang hari pada bulan Ramadan, ketika dia mencium istrinya atau melakukan mubasyarah bersentuhan, berpelukan, kemudian air ya spermanya, air maninya keluar yang sudah kita ketahui bahwasanya itu keluar dengan secara ya terpancar, maka kebanyakan ulama, jumhurul ulama mengatakan bahwasanya puasanya orang yang seperti itu adalah dianggap telah batal, telah rusak puasanya. ومنهم من ذهب في نفس هذه المسألة إلى أنه لا يبطل عفوا جمهور أو بعض العلماء جمهور وبعض أهل العلم في نفس هذه المسألة ذهب إلى أن صومه لا يبطل إلا أن يكون خروج المني هذا بجماع أما إذا لم يكن بجماع عن طريق التقبيل والمباشرة فصومه لا يبطل dan sebagian ulama pada pembahasan ini pula yaitu yang mencium istrinya <clears throat> atau bersentuh-sentuhan sementara di dalam keadaan berpuasa, sebagian kemudian spermanya keluar, maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya puasanya tidak batal dan puasanya dianggap sahih. وهذا القول أقرب والله أعلم وهو ترجيح الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى Dan pendapat inilah yang mendekati kebenaran. Dan ini adalah merupakan tarjihnya eh, pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Mukbil rahmatullah alaihi. ولذلك فنحن ننصح الشخص إذا كان لا يملك إربه أن يبتعد عن تقبيل زوجته أثناء صومه وعن مباشرتها خشية أن يقع في هذا الأمر وعندئذ يخشى عليه من بطلان صومه. Oleh karena itu kami nasihatkan kata beliau agar seseorang yang merasa dirinya tidak sanggup untuk menguasai dirinya ketika dia melakukan takbil, ciuman, atau pelukan mubasyarah dan yang semisal dengannya agar menjauhi perbuatan seperti ini jika dia khawatir ya dia tidak akan sanggup untuk menguasai dia tidak dia khawatir tidak akan sanggup menguasai dirinya ya ini dia khawatir nantinya terjatuh ke dalam ya jima tersebut sehingga akan menyebabkan puasanya menjadi rusak. الحالة الثالثة وهو أن الصائم يقبل ويباشر زوجته ولا يخرج منه المني الذي يكون منه الولد ولكن يخرج منه المذي ذلك الذي يخرج عند المداعبة فهذا فيه خلاف والصحيح أن صومه la yafsudu. Keadaan yang ketiga bagi mereka yang sedang berpuasa kemudian mencium istrinya atau naam bersentuh-sentuhan dengan istrinya dan spermanya tidak keluar, hanya yang keluar adalah naam eh, mazinya naam dan biasanya mazi ini keluar kata beliau ketika seseorang suami istri melakukan muda'abah naam muda'abah yaitu saling bercanda dan sebagainya Naam, mukaddimah-mukaddimah jima maksudnya. Naam, maka kata beliau pendapat yang benar bahwasanya puasanya tidaklah batil, puasanya dianggap sah wallahu a'lam. الحديث السادس عشر Hadis yang ke-16. قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم قال رواه البخاري Hadis yang ke-16 dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa muhrim wa beliau melakukan hijama bekam beliau berbekam dalam keadaan beliau berihram dan juga beliau berhijama berbekam dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. هذا الحديث لا زال فيما يجوز للصائم أن يفعله وأن ذلك لا يؤثر في صومه Hadis ini juga adalah masih dalam pembahasan dengan pembahasan yang berkaitan dengan sebelumnya yaitu hal-hal yang diperbolehkan bagi mereka yang sedang berpuasa yaitu hijama bekam bagi orang-orang yang sedang berpuasa. فيدل هذا الحديث على أنه يجوز للصائم أن يحتجم سواء كانت هذه الحجامة في رأسه أو في ظهره أو في جنبه أو في أي محل تصلح الحجامة فيه في جسده نعم kata beliau Taib, uh, hijamah tersebut, hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang berhijamah dalam keadaan dia sedang berpuasa. Baik hijamah atau bekam tersebut dilakukan di kepala atau di bagian punggung atau di bagian uh, pinggang atau di bagian mana saja di bagian-bagian tubuh tersebut dari tubuhnya. لكن إذا كانت هذه الحجامة تؤثر على الصائم حتى تضعفه عن الصيام فتكره له عندئذ وتؤخر إلى أن يفطر akan tetapi jika bekam tersebut memberikan pengaruh kepada tubuhnya berupa ya adanya rasa lemah, loyoh, naam maka pada saat tersebut kondisi seperti itu dimakruhkan bagi dia untuk berhijamah dan hendaknya dia mengakhirkan hijamannya hingga datang waktu iftar. Itu setelah dia berbuka. Al-hadithu الحديث sabiu ashar. Hadis yang ke-17 Qala عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم قال رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان نعم kata beliau an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari hadisnya Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata ata ala rajulin bil baqi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada seseorang yang berada di satu tempat namanya Baqi dan orang itu yahtajimu fi Ramadan Orang itu sementara berhijamah, berbekam pada bulan Ramadan. Maka Nabi SAW pun berkata, Abtaral hajim wal mahjum. Maka telah bukalah, telah batallah. Puasanya orang yang menghijama, yang membekam dan yang dibekam. Rawahul Hamsa illa Hadis ini diratkan oleh lima, enam imam ahlul hadis kecuali At-Tirmidzi dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban rahmatul alaihim ajma'in. هذا الحديث من حيث الإسناد هو صحيح حديث ini ditinjau dari sisi sanad, hadisnya sahih. لكن أهل العلم رحمهم الله تعالى جعلوا لهذا الحديث محاميل وأجابوا عنه بأجوبة لأن ظاهره أن من أفطر أن من احتجم فقد أفطر Nah, kata beliau hadis ini ditinjau dari sisi sanad, hadisnya sahih, akan tetapi para ulama membawakan hadis tersebut enam dengan beberapa mahamil yaitu ya antara hadis yang sebelumnya dengan hadis yang sekarang ini ada enam perbedaan di mana hadis yang sebelumnya menunjukkan bolehnya sementara di sini menunjukkan bahwasanya batal puasanya maka para ulama membawakan uh, membawa hadis ini kepada beberapa enam uh, beberapa uh, tauji, ini beberapa uh, tauji yang berkaitan dengan hadis tersebut. فجمعوا بين هذا الحديث وبين غيره من الحديث التي فيها جواز احتجام الصائم على انه تجوز الحجامه للصائم كما تقدم معنا في البخاري إلا أنها تكره للصائم إذا كانت تضعفه كما تقدم Nah, maka oleh para ulama hadis ini dengan hadis yang sebelumnya atau yang semisal dengannya para ulama naam berusaha untuk menggabungkan, mempertemukan, mengkomprim apa mengkom nah mengkompromikan antara hadis ini dengan yang hadis sebelumnya ya di antaranya bahwasanya dimakruhkan bagi orang yang sedang berpuasa untuk berhijamah. Dimakruhkan bagi mereka nam yang sedang berpuasa jika dia merasa lemah, loyo, dimakruhkan bagi mereka untuk melakukan hijamah di siang hari pada bulan Ramadan ya dalam keadaan dia sedang berpuasa. Al-hadithu al-thamin 'ashar. Hadis yang ke-18. قال وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر ابن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص النبي عليه الصلاة والسلام بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم rawahu ad-Daraqutni wa Dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata beliau awwalu ma kurihatil hijama lis-shaim. Bahwa awal kali di makruhkannya hijama bekam bagi orang yang sedang berpuasa sesungguhnya Ja'far ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu melakukan hijama bekam pada bulan Ramadan di siang hari pada bulan Ramadan dan beliau sedang berpuasa maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati beliau Kemudian Nabi berkata, "Aftarahadan." Sungguh telah batallah ya puasanya dua orang ini, yaitu yang membekam dan yang dibekam. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, keringanan, bahwasanya bolehnya ya setelah kejadian tersebut hijama bagi orang yang sedang berpuasa dan adalah Anas radhiyallahu anhu melakukan bekam atau berhijama dalam keadaan beliau sedang berpuasa Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Daraqutni dan beliau menguatkannya. هذا الحديث من حيث الإسناد لا يثبت ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم Hadis ini ditinjau dari sisi sanad, nam sanadnya tidak sahih sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. لأنه من طريق خالد ابن مخلد القطواني عن عبد الله ابن المثنى Karena hadis ini datang dari jalannya Khalid ibnu Makhlad al-Qutwani, nam dari Ubaidul dari Abdullah ibnu al-Muthanna. والأول صدوق له مناكير والثاني صدوق كثير الخطأ Karena yang pertama orangnya saduk tetapi memiliki banyak hadis-hadis yang mungkar dan yang kedua dia orangnya saduk, orangnya jujur tapi dia banyak melakukan kekeliruan, kesalahan ketika dia menyampaikan hadis. fi والحاصل في مسألة الحجامة ما تقدم ذكره أن الحجامة جائزة للصائم إلا أن تضعفه فتكره وإلى ذلك ذهب الجمهور Maka hasil atau kesimpulan dari pembahasan masalah hijama ini bahwasanya itu diperbolehkan. Hijama bekam bagi orang yang sedang berpuasa. Akan tetapi dimakruhkan jika orang tersebut keadaannya akan menyebabkan dia menjadi lemah, lemas dan loyo. Dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. فقد سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما في صحيح الإمام البخاري أكنتم تكرهون الحجامة للصائم فقال لا إلا من أجل الضعف أي خشية أن تؤدي إلى ضعف الصائم Sungguh Anas radhiyallahu anhu telah ditanya, "Akuntum takrahuna al-hijamah?" Anas radhiyallahu anhu ditanya sebenarnya dalam Sahih Bukhari, "Apakah kalian ia tidak senang memakruh dan memakruhkan hijama bagi orang yang sedang berpuasa? Maka Nabi maka Anas radhiyallahu menjawab, tidak akan tetapi naam kecuali jika akan menyebabkan kelemahan keloyohan bagi orang yang sedang berpuasa. الحديث التاسع عشر Hadis yang ke-19. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم قال رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وقال ترمذي لا يصح في هذا الباب شيء حديث yang ke-19 dari hadisnya رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم يا Nabi صلى الله عليه وسلم بيسام ما di siang hari pada bulan رمضان dan beliau dalam keadaan berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Ibnu Majah dengan sanad yang lemah dan Al Imam Tirmizi hadis-hadis yang terdapat dalam pembahasan eh, dalam masalah uh, iktihal ini memakai celak ini adalah tidak ada yang sahih. هذا الحديث من حيث الإسناد لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم Hadis ini dari sisi sanad tidak sahih, tidak benar sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. لأنه من طريق سعيد ابن عبد الجبار الزبيدي وهو متروك الحديث Karena hadis ini dari jalannya Said ibnu Abdul Jabbar Az-Zabidi dan orangnya matrukul hadis. Orang yang ditinggalkan hadisnya. لكن لو قال قائل وسأل سائل فقال ما حكم الاكتحال للصائم فالجواب يجوز Akan tetapi jika ada orang yang berkata, bertanya, apa hukum memakai celak bagi orang yang sedang berpuasa? Maka jawabannya yajuz, yaitu boleh. فيجوز للصائم وهكذا للصائمة أن يكتحلا سواء وجد طعم هذا الكحل في الحلق أم لا وإلى ذلك ذهب جمهور أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم ورجحه الشيخ العلامة ابن باز وجماعة من علماء المعاصرين kata beliau maka diperkenankan diperbolehkan bagi orang yang sedang berpuasa laki-laki atau wanita untuk memakai celak di siang hari pada bulan Ramadan dalam keadaan dia sedang berpuasa sama saja dia dapatkan adanya uh, rasa dari sebahagian celak tersebut di tenggorokannya atau tidak dan ini adalah pendapatnya Nah, jumhurul ulama. هذا الحديث أيضا يشير إلى مسائل أخرى كمسألة القطرة للأنف والقطرة يعني قطرة العلاج للأذن Nah, uh, masalah ini pula juga terdapat di dalamnya satu masalah yang berkaitan dengan pembahasan sebelumnya tentang masalah al-qatra fil anf wal udun, yaitu mengobati dengan obat tetesan baik di hidung ataupun di telinga. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه القطرة التي تحتاجها الصائم لأنفه أو لأذنه كعلاج ونحوه جائزة لا تفسد صيامه وإن وجد مرارتها في حلقه Nah, yang benar insya Allah dari pendapat para ulama bahwasanya al-qatrah memakai obat tetes baik di hidung ataupun naam di telinga adalah diperbolehkan walaupun dia mendapatkan rasa pedis ya di naam di tenggorokannya. ويستفاد أيضا من حديث الحجامة إذا احتيج إلى سحب دم من الصائم فإنه يجوز Nah, demikian pula dari hadis tentang masalah hijamah kita dapat mengambil faidah tentang bolehnya mengeluarkan darah. Seperti umpama mungkin donor darah, naam jika memang dibutuhkan, diperbolehkan bagi mereka yang sedang berpuasa. وهنالك مسائل أخرى أيضا منها بلع الريق هذا اللعاب الذي يكون في الفم بلعه واستمرار بلعه للصائم لو سأل سائل ما حكمه للصائم هل يؤثر على صيامه هل يفسد صومه فالجواب هذا لا يؤثر ولا يفسد صيامه Demikian pula masalah yang lain yang berkaitan dengan pembahasan ini tentang hukum menelan air liur. Ya, atau ludah enam yang ada di mulut atau di tenggorokan. Nah, terus menerus enam menelannya adalah kata beliau diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa seseorang. وأيضا لو سأل سائل فقال النخامة أو النخاعة أو نحو ذلك إذا بلعها الصائم ما حكم صومه الجواب صومه صحيح لكن ينبغي ألا يبلع النخامة ولا النخاعة لأنها قذرة فبلعها مكروه للصائم ولغير الصائم Demikian pula jika ada orang yang bertanya tentang hukum menelan dahak atau yang semisal dengannya ingus atau dahak. Nah, kata beliau jika ditelan tidaklah membatalkan puasa akan tetapi tentunya sangatlah tercela atau jelek. Naam uh, menelan uh, nukhama atau dahak tersebut karena benda tersebut adalah kotor. وهكذا إلى مسألة استعمال معجون الأسنان للصائم هل يجوز أو لا يجوز الجواب يجوز له أي للصائم أن يستعمل الفرشاة ومعجون الأسنان Demikian pula masalah yang lain yang berkaitan dengan pembahasan ini tentang hukum menggunakan pasta gigi, odol, dan semisal dengannya bagi orang yang sedang berpuasa, bulu perkata diperbolehkan. Naam menggunakan sikat gigi, menggunakan odol. Naam bagi orang yang sedang berpuasa di siang hari pada bulan Ramadan. وأيضا هنالك مسألة أخرى وهي مسألة ضرب الإبرة في جسم الصائم هل هي مفطرة أو لا Demikian pula masalah yang lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, darbul ibra, ibra yaitu uh, suntikan, menggunakan suntikan di siang hari pada bulan Ramadan, apakah seperti ini seperti hal ini membatalkan puasa atau tidak? فالجواب عن هذه الإبرة على تفصيل إن كانت هذه الإبرة إبرة مغذية فعندئذ هي تقوم مقام الغذاء فهي مفطرة أما إذا كانت غير مغذية فإنها لا تفطر الصائم Nah, Kata beliau, menggunakan suntikan di siang hari pada bulan Ramadan, ya ke tubuh seseorang, ini kata beliau dirinci, dilihat jenis suntikannya. Kalau jenis suntikannya adalah suntikan yang mengandung bahan makanan, yang untuk memberikan makanan bagi tubuh seseorang, maka ini dianggap membatalkan puasa. Adapun jika suntikan tersebut bukanlah mengandung bahan makanan, maka seperti ini tidaklah membatalkan puasa. Al-Ikhwan kalau ada yang ini tolong di Ikhwan ikhwan yang lagi kalau ada yang keliru atau khata di perbaikannya. Al-Hadithu Al-Ishrun Hadith yang ينكر وفلو قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man nasiya wa huwa shaim barang siapa yang lupa dalam keadaan puasa, Fa'akala syariba, kemudian dia makan atau minum, fal yutimma sauma, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Fa innamal at'ama Allah wa saqa, karena sesungguhnya Allah telah memberikan makan dan minuman kepadanya, muttafaqun alaihi buhari dan Muslim dalam riwayatnya Al Hakim. Nah, man aftara fi Ramadan Barang siapa yang berbuka di siang hari pada bulan Ramadan dalam keadaan lupa, pada qada alaihi maka tiada qada, eh, tidak ada kewajiban untuk menggantinya wala kafara dan tidak ada kafaranya. Enam penebusnya wahwa sahih dan beliau berkata di sini Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan sahih. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى أمور تطرأ على الصائم بدون قصد ولا عمد Kemudian beliau berpindah ke pembahasan berikutnya yaitu berupa hal-hal yang kadang dilakukan oleh seseorang yang sedang berpuasa dalam keadaan dia tidak sengaja. Min dzalika al-aklu nasiyan aw syurb nasiyan. Nasiya annahu shaim faakala wa nasiya annahu shaim fashariba فعندئذ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فليتم صومه ليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه Maka di antara hal tersebut yang kadang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan lupa di siang hari pada bulan Ramadan, sementara dia berpuasa adalah ketika dia makan dan minum dalam keadaan lupa. Maka yang dilakukan adalah adalah sebagaimana dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang lupa kemudian dia makan dan minum dalam keadaan berpuasa di siang hari pada bulan Ramadan, maka hendaknya dia tetap menyempurnakan puasanya karena sungguh Allah telah memberikan makan dan minum minum kepadanya. ومعنى فإنما أطعمه الله وسقاه أي حصل له دون تعمد منه ولا قصد وإنما هو شيء أراده الله عز وجل Naam. Dan maksud bahwasanya Allah memberikan makan kepadanya, bahwasanya adalah orang tersebut melakukannya dalam keadaan tidak sengaja, tanpa ada maksud melakukannya, hanya adalah sesuatu yang telah ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah kepada orang tersebut. إذا من أكل وهو ناسيا أو شرب وهو ناسيا وكان صائما فهذا لا حرج عليه ولا إثم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا Maka jika demikian keadaannya, itu barang siapa yang makan dan minum karena dia lupa di siang hari pada bulan Ramadan, maka sesungguhnya tidak ada haraj baginya. Eh, tidak mengapa baginya, tidak ada hukum yang mengenainya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami karena kami lupa atau kami lalai. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. فإذا سأل سائل أو قال قائل هل عليه قضاء هذا اليوم فالجواب ليس عليه قضاء Jika ada yang bertanya, apakah orang tersebut yang makan dan minum dalam keadaan lupa di siang hari pada bulan Ramadan diwajibkan atau diharuskan dia untuk mengganti puasanya maka belum menjawab tidak ada qada baginya tidak ada keharusan untuk mengganti puasa tersebut وهكذا إذا سأل سائل أو قال قائل هل عليه كفارة fal jawab walaysa alaihi kafarah. Demikian pula jika ada yang bertanya, apakah orang tersebut diharuskan untuk membayar kafarah, membayar penebus atau denda, maka kata beliau tidak ada kafarah baginya. Fa in sa'ala sa'ilun aidan aw qala qa'il in akala akthara min marratin aw shariba akthara min marratin wa huwa sha'im hal yabtulu فالجواب لا Demikian pula jika ada yang bertanya seandainya dia makan dan minum ya dalam keadaan lupa di siang hari pada bulan Ramadan lebih dari satu kali, maka apakah juga ada keharusan padanya untuk mengkadha apakah puasanya batal atau tidak, maka boleh mengatakan tidak batal puasanya. Maknanya puasanya sahih. وقد جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال يا أبا هريرة نسيت فأكلت وأنا صائم فقال atimma saumaka. Dan sungguh telah datang seseorang kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku telah makan dan minum dalam keadaan aku lupa." Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu sempurnakanlah, ay lanjutkanlah puasamu. Qala thumma nasitu fasharibtu wa ana sha'im. Qala atimma saumaka. Kemudian setelah itu orang itu datang lagi kembali kepada Abu Hurairah dan berkata, "Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku telah makan dan minum dalam keadaan lupa." Maka Abu Hurairah kembali mengatakan, "Naam, sempurnakanlah puasamu, lanjutkanlah puasamu." قال ثم نسيت أيضا فأكلت وأنا صائم قال أتم صومك أنت رجل ما تعودت على الصيام الكلمة الأخيرة ما ما تعودت على الصيام ما تعودت طيب ما اعتدت الصيام ايش طيب Nah, kemudian yang ketiga kalinya orang tersebut datang kembali kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan bertanya, "Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku telah makan dan minum dalam keadaan lupa." Maka Abu Hurairah kembali mengatakan, lanjutkanlah puasamu karena sesungguhnya engkau belum membiasakan dirimu berpuasa. ويستفاد أيضا من هذا الحديث إذا دخل شيء إلى جوف الصائم بغير قصد كالذباب مثلا إن هو تنفس فدخل ذباب <clears throat> إلى حلقه فلا شيء عليه ولا يؤدي إلى فساد صومه Demikian pula masalah yang lain ketika umpamanya seseorang ketika dia bernapas kemudian ia lalat masuk ia ke mulutnya atau ke rongganya, ke kerongkongannya tanpa sengaja, maka seperti ini juga kata beliau, puasanya tidaklah batal dan puasanya tetap dianggap sahih. الحديث الحادي والعشرين حديث yang ke قالوا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء قال رواه الخمسة وعله أحمد wa qawwahu ad-Darqutni. Dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zar'ahu al-qai'u fala qada alaihi." Siapa yang terkalahkan oleh muntanya, maka tiada qada, keharusan untuk mengganti puasanya. Wa man istaqa dan siapa yang dengan sengaja muntah, fa alaihi al-qada, maka hendaknya dia mengganti puasanya. Hadis ini diriwayatkan oleh lima orang imam dari kalangan ahlul hadis dan hadis ini dianggap oleh Imam Ahmad bahwasanya ada cacatnya, ada illanya dan hadis ini dikuat, dikuatkan oleh Al-Imam Daraqutni rahmatullah alaihim ajmain. هذا الحديث من حيث الإسناد معل أعله بعض الأئمة والمعل من قسم ضعيف Hadis ini dari tinjauan sanad bahwasanya hadis ini mu'al, eh punya cacat dan telah dicacatkan dianggap punya illah oleh sebahagian ulama wal hadithul mu'al kata beliau hadis yang mu'al punya cacat dianggap bahwa itu adalah sebagian daripada hadis yang lemah لكن الفتوى فتوى العلماء على هذا المعنى في الحديث akan tetapi fatwa-fatwa para ulama Ini para ulama memberikan fatwa sesuai dengan apa yang tertera dalam hadis ini. فمن غلبه القيء فقاء وهو صائم فهذا لا قضاء عليه ومن استقاء وتعمد إخراج القيء من جوفه فعليه القضاء وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم Olehnya itu kata beliau, maka barang siapa yang terkalahkan oleh muntahnya, yaitu ia tidak sengaja muntah. Naam, maka seperti ini kata beliau, tidak ada qada baginya. Dan barang siapa yang dengan sengaja muntah, ya maka ya hendaknya dia mengganti puasanya dan inilah yang dipatuakan oleh kebanyakan ulama. الحديث الثاني والعشرين حديث yang ke دوا قالوا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة وفي لفظ قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت يا رسول الله فدعا عليه الصلاة والسلام بقدح من ماء بعد العصر fashariba rawahu Imam Muslim. Dari hadisnya Jabir radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fath ila Makkah. Beliau pernah keluar musafir menuju ke Makkah pada tahun pembukaan kota Makkah di siang hari pada bulan Ramadan. Maka beliau pun berpuasa hatta balaga Qura al-Ghamim hingga beliau sampai di satu tempat namanya Qura al-Ghamim. Fasaman nas maka orang-orang pun terus berpuasa. Thumma da'a bi qadahin mimma in farafa'ahu. Kemudian beliau Nabi Sallam memanggil agar didatangkan padanya satu cawan yang berisi air. Maka beliau pun mengangkatnya tinggi-tinggi. Hatta natoran nasulah hingga manusia dapat melihatnya. Thumma syaribah kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminumnya. Fakilallahu ba'da zarik Kemudian dilaporkan kepada Nabi setelah itu. Setelah beliau membatalkan puasanya. Inna ba'dan nasi qadasam. Sesungguhnya manusia sebagian orang-orang masih tetap berpuasa. Maka Nabi berkata ulaikal usah ulaikal usah. Mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Dalam lafaz yang lain dikatakan kepada beliau, inna nasa qad alaihi Sesungguhnya manusia telah merasa berat untuk melanjutkan puasanya. Wa inna yantaziruna fi fa'alta. Dan sesungguhnya mereka sedang menunggu apa yang engkau lakukan. Pada abi kalahim mimma. Maka beliau pun memanggil didatangkan. Enam, cawan yang berisi air. Setelah salat asar, maka beliau pun mem, enam, meminum air tersebut. Setelah salat, setelah waktu asar tersebut. Rawahu muslim. hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. هذا الحديث فيه تحريم الصيام للمسافر إذا كان يشق على المسافر Hadis ini di dalamnya menunjukkan haramnya berpuasa bagi orang-orang yang musafir jika dia mendapatkan rasa ya berat dalam perjalanan tersebut. فإذا كان المسافر يشق عليه الصوم جدا فعندئذ ما يجوز له أن يستمر في الصيام وينبغي ويجب عليه أن يأخذ برخصة الله جل وعلا له بالإفطار لأنه مسافر dan bagi mereka yang berpuasa dalam naam ketika dia musafir dan dia mendapatkan naam rasa berat yang sangat maka wajib baginya untuk membatalkan puasanya dan tidak boleh melanjutkan puasanya dan hendaknya dia mengambil rukhsah keringanan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما رأى أن الصيام قد شق على الناس في سفر سافرها عليه الصلاة والسلام دلهم إلى الإفطار بأن بدأ بالفطر وشرب عليه الصلاة والسلام maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan tersebut nah menunjukkan kepada orang-orang ketika beliau melihat bahwasanya orang-orang telah merasa lelah dan sangat berat untuk berpuasa maka Nabi pun menunjukkan naam kepada orang-orang tersebut maka beliau pun berbuka naam dan beliau membatalkan puasanya فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أناسا لا زالوا صائمين وما أفطروا والصوم يشق عليهم قال أولئك العصاة أولئك العصاة لم يكونوا طائعين ولكنهم كانوا عاصين ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membatalkan puasanya dalam perjalanan tersebut di mana manusia telah merasa berat untuk melanjutkan puasanya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun membatalkan puasanya. Kemudian setelah itu dilaporkan kepada beliau, puasanya masih ada sebagian orang-orang yang tetap melanjutkan puasanya pada dalam keadaan yang uh, sangat ya melelahkan, yang sangat memberatkan bagi mereka. Naam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan mereka adalah orang-orang yang sedang melakukan maksiat, eh, mereka tidak melakukan ketaatan. أما إذا كان المسافر لا يشق عليه الصوم فيجوز له أن يصوم. Adapun jika orang yang musafir tersebut tidak merasa lelah dan tidak merasa capek dan dia mampu untuk berpuasa, maka tetap dianjurkan untuk berpuasa. ويستفاد من هذا الحديث أن من خاف على نفسه من الهلاك بسبب شدة الجوع أو شدة العطش والظمأ وهو صائم فله أن يفطر وإن لم يكن مسافرا diambil kita bisa mengambil faedah dalam hadis ini kata beliau bahwasanya barang siapa naam yang sangat ya sangat lapar dan sangat kehausan dan dia benar-benar khawatir naam akan binasa jika dia tidak segera makan dan minum maka boleh baginya membatalkan puasanya walaupun dia dalam keadaan tidak musafir وبهذا يتجلى لنا عظمة هذه الشريعة الإسلامية حيث أنها جاءت بالأحكام الميسرة السمحة Olehnya itu, maka jelaslah dari hadis ini kejelasan yang sangat akan kemuliaan dan keindahan Islam, di mana Islam ini adalah agama yang penuh dengan ya enam enam keluasan yaitu agama yang penuh dengan kasih sayang enam dengan diperkenankannya bagi kaum muslimin dalam keadaan ya seperti tadi diperbolehkan mereka untuk yang membatalkan puasanya. Kalau Allah azza wa jalla yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan pada kalian naam rasa berat. Al-hadithu ats-tsalitsu wal ishrun Hadis yang ke-23. قالوا عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه قال رواه مسلم واصله في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة بن عمرو سأل النبي عليه الصلاة والسلام dari hadisnya Hamzah ibnu Amr al Aslami radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah sesungguhnya aku mendapatkan kekuatan sesungguhnya aku mampu untuk tetap berpuasa dalam perjalanan ini. Fahal alaiya yunah, apakah aku mendapatkan dosa jika aku tetap berpuasa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hiya rukhsatun minallah." Itu adalah kemudahan yang Allah berikan ya kepada hambanya. Maka barang siapa yang mengambil rukhsat tersebut, keringanan tersebut, maka itu adalah baik. Dan barang siapa yang senang untuk berpuasa, maka tidak ada dosa baginya. Rawahu Muslim. Dan asal hadis ini, asalnya hadis ini adalah muttafaqun alaihi dari musnadnya Aisyah, bahwasanya Hamzah ibnu Amr inilah yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu maksudnya hadis ini hadisnya Aisyah asalnya muttafaqun alaihi bukan dari hadisnya Hamzah ibnu Amr al-Aslami radhiyallahu anhu. في هذا الحديث جواز الصوم للمسافر إذا لم يشق عليه جدا فللمسافر أن يصوم في هذه الحالة ولا جناح عليه Dalam hadis ini fawaid yang bisa kita ambil bolehnya bagi orang yang sedang musafir untuk tetap berpuasa jika dia tidak mendapatkan masyakkah, tidak merasa berat. Naam, maka boleh baginya untuk tetap ya berpuasa. وإن هو أفطر لأنه مسافر فهي رخصة من الله جل وعلا قال الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر أي فليفطر في رمضان وليصم أيام أخر فعدة من أيام أخر dan jika dia enam dan jika dia tetap ber ia berpuasa فمن كان منكم مريضا أو على سفر الكلام قبل الآية فهي رخصة من الله طيب Nah, maka barang siapa yang tidak berpuasa, maka dia telah mengambil rukhsah atau keringanan. Dan siapa yang nah demikian pula siapa yang berpuasa karena dia sanggup, maka boleh boleh baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian naam yang sakit atau sedang musafir, maka hendaknya dia menggantinya di hari-hari yang lain. Eh maksudnya boleh dia ber puas boleh boleh dia untuk tidak berpuasa dan hendaknya dia dan wajib baginya untuk menggantinya di hari-hari yang lain. فإن سأل سائل أو قال قائل شخص يسافر في رمضان أيهما الأفضل أن يصوم أو أنه يفطر لأنه مسافر Jika seseorang berkata dan bertanya, jika dia sedang musafir, maka mana yang lebih afdal? Apakah dia tetap berpuasa atau tidak berpuasa? الجواب على تفصيل إذا كان يسهل عليه الصيام فالأفضل أن يصوم أما إذا كان يشق عليه falafdal an yuftar. Nah, maka jawaban jawaban kata beliau jawabannya bahwasanya dirinci. Jika orang tersebut mendapatkan kemudahan baginya, dia tidak merasa berat, maka yang afdal baginya adalah tetap berpuasa. Dan jika dia naam merasa berat, mendapatkan masyakkah, naam, maka yang afdal baginya adalah tidak berpuasa. Kita istirahat rub usaha. InsyaAllah. 15 menit. InsyaAllah. Kemudian setelah itu kita lanjutkan. Subhanallah.